Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mutahhiril qulub. Muzakkin nufus. Fasalatullahi wassalamu ala atharin nasi qalba wa askahum nafsa حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق وطهر قلوبنا يا ربنا من الحقد والحسد والرياء والكبر والعجب اللهم يا ربنا أعنا على تطهير قلوبنا وعلى تهذيب أنفسنا اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita masih bisa terus melanjutkan perjalanan kita untuk mencari ridha Allah dengan bimbingan imam besar kita yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dengan kitab Minhajul Abidinnya. Kita masih dengan bimbingan Imam Ghazali di dalam masalah hati. Agar kita peduli urusan hati kita. Urusan hati karena rusaknya seseorang karena rusaknya hati. Dan paling sulit kita menjaga hati. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali yang pertama agar kita terus menjaga hati, agar kita sadari di antaranya kita harus tahu bahwasanya Allah akan melihat ke hati kita. Dan seterusnya sampai sekarang kita sampai kepada la aslur rabi'. Yang harus kita pahami yang keempat. Agar kita senantiasa bersemangat. Semangat untuk menjaga hati kita. Semangat untuk membersihkan hati kita. Adalah ini al-aslu rabi. Poin penting yang keempat. Pokok penting yang keempat yang harus kita pahami. Bahwa annal qalba sesungguhnya hatimu annal qalba sesungguhnya hati itu tukul kulli jauharin. Khizanah tempat menyimpan. Khizanah tempat menyimpan. Makanya yang namanya lemari itu disebut khizanah karena tempat menyimpan baju dan duit. tukul kulli jauharin. Hati itu tempat menyimpan segala yang mulia segala yang berharga, johar yang berharga. Lil abdi yang dimiliki oleh seorang hamba nafisin yang mulia nilainya. Jadi hati itu tempatnya untuk menyimpan sesuatu yang mulia. Wa kulli ma'nan wa kulli ma'na khatirin dan segala sesuatu yang penting jadi hati itu kalau kita faham untuk menyimpan sesuatu yang sangat mulia. Yang sangat mulia. Nanti akan disebutkan di antaranya yang disimpan di hati kita adalah iman. Disimpan di hati kita adalah disimpan di hati kita keyakinan atau ilmu kenal Allah dan seterusnya maka harus kita fahami bahwasanya hati ini benar-benar penting awaluha pertama kali yang disimpan oleh hati adalah ala aqlu akal selama ini orang faham akal akal bukan didengkul maka kalau ada orang bebel dibilang dasar akalnya taruh didengkul. <laughs> Jadi bukan di tempatnya. Ada yang mengatakan akal di kepala. Kenapa gambaran akal ada di kepala kita? Karena biasanya orang mencerna setelah melihat. Dan melihat di sini tempatnya. Tapi bagi orang yang tidak melihat, tidak kebayang tentang akal ada di otak. Akal adalah di dalam, di hati. Akal adalah di hati. Jadi yang di, yang disimpan oleh hati adalah al aklu akal. Sehingga Seseorang jika hatinya benar maka lihat cara berpikirnya juga benar. Kalau ternyata hatinya hati yang kotor, mesum, hati yang rindu dia tidak rindu kepada kemuliaan tapi sebaliknya hati yang rindu kepada kebejatan, kemaksiatan lihat, ia pun akan berpikir sesuai dengan kekotoran hatinya. Maka harus benar-benar dijaga yang namanya hati. Kerjasama antar hati dengan akal sangat erat. Komunikasi yang tiada henti antara hati dan akal seorang hamba. Maka tidak cukup seorang itu dengan kecerdasannya jika tidak dibarengi dengan kebersihan hati. Nanti akan muncul penjahat-penjahat kelas berat. Cerdas hat, cerdas otaknya, akalnya. Akan tapi ternyata hatinya kotor. Maka perlu yang dibekali oleh Allah dengan kecerdasan. Kepandaian ataknya akan tapi karena disimpan di tempat yang bersih hati yang sudah dibersihkan maka ide ide cetusan-cetusannya pun adalah bermanfaat dan punya nilai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang berbicara tentang kecerdasan tidak cukup. Nabi sendiri menyebutkan bahwa man izdada ilman lam yazdad Allahi Lamman izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Yang tambah ilmu tapi tidak tambah hidayah, maka bukan tambah dekat kepada Allah tapi justru tambah jauh nih. Ilmu digambarkan oleh akal. Hidayah nih. Jika kebersihan hati hidayah itu adalah faham makna kebenaran, itu hidayah. Sadar akan kebenaran. Jadi tidak cukup orang ngerti kebenaran tapi sadar akan kebenaran itu hidayah. Sebab orang-orang kafir sana mengagumi Al-Quran dengan kedahsyatannya. Bahkan orang Yahudi percaya, lihat. Dengan cara berfikirnya. Mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi. Akan tapi ternyata hatinya belum dibenahi. Maka susah menerima kebenaran dengan hatinya. Akal. Hidayah, kesadaran di dalam hati. Ilmu di akal. Ilmu tanpa bimbingan hati, lihat. Ilmu tanpa bimbingan hati tidak akan sampai, tidak akan benar. Harus, maka akan muncul ilmu-ilmu yang merusak. Tidak di diri, tidak di masyarakat. Kalau ilmu tidak dibimbing oleh hati yang rindu kepada Allah, maka akan muncul ilmu-ilmu yang merusak. Jadi sangat penting namanya hati. Yang harus kau pahami bahasanya, akalmu adalah nilaimu. Akalmu adalah nilaimu. Di hadapan manusia, engkau akan dianggap hebat jika akalmu benar. Engkau bisa mencetuskan ide-ide baru, pemikiran-pemikiran baru. Akan tetapi ketahuilah, semua itu menjadi tidak ada guna dan tidak ada maknanya jika bukan muncul dari orang yang hatinya baik dan hatinya dibersihkan dari hal-hal yang merusak hati mulai dari yang namanya dengki, dendam dan segala macamnya. Baik. Hati. Jadi pentingnya hati karena hati tempat menyimpan akal. Adapun masalah definisi akal, Imam Ghazali juga menjelaskan masalah-masalah itu. Dalam kitab Ihlalul Din bisa dilihat di situ. Imam Ghazali membahas luar biasa di Kitabul Ilm. Buka Kitabul Ilmi, Imam Ghazali membahas masalah akal. Perdebatan antara ulama tempatnya akal di mana? Itu dibahas. Akan tapi kita tidak akan ikut pembahasan itu. Yang jelas semua manusia yakin kalau punya ah, akal. Adapun tempatnya jangan tanya. Itu adalah jenis hal yang kita miliki dan kita tidak perlu banyak tanya. Tinggal yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana akal-akal kita itu benar. Agar cara berpikir kita ini mengarah kepada kemuliaan, maka kuncinya satu, kembalikan ke wadah yang benar. Jadi yang perlu kita benahi adalah wadahnya. Kalau wadahnya kotor, wadahnya beracun, maka ketahuilah akalnya pun akan beracun. Dan wadah itu adalah hati. Wajalwa dan yang paling agung yang disimpan oleh hati adalah ma'rifatullahi kenal Allah. Harus kita pahami bahwa kenal Allah bisa dengan dialog falsafah. Sampai orang pada keyakinan bahwa di situ adanya Tuhan, harus ada Tuhan. Akan tetapi, pastikah orang yang mempercaya akan adanya Tuhan lalu selamat? Tidak kembali kepada hati yang tidak benar. Orang mempercayai adanya Tuhan, kalau suruh berkata Tuhan dua nggak mungkin karena syarat kajian ilmiah dan dialog falsafah Tuhan harus satu. Sampai pada titik keyakinan Tuhan harus satu dan itu Tuhan Allah. Percaya hatinya secara disesuaikan dengan apa yang dipahami akalnya meyakini akan tapi karena hatinya tadi belum bersih maka keyakinan tinggal sekedar keyakinan dan tidak banyak manfaat untuk dirinya. Maka keyakinan yang dibangun oleh hati Dibarengi dengan ah, ah, keyakinan yang dibangun di akal harus dibarengi dengan hati. Bahkan kalau sudah hati ini benar, lihat. Akal, ilmu akan menjadi baik. Ini yang perlu dibenahi. Hati yang yang perlu kita perhatikan untuk kita benah diri. Bahkan pada disebutkan bahwa tentang hamba-hamba Allah yang hanya ngurusi tentang akal. Nabi sampai menyebutkan banyak orang baca Al-Quran tapi Al-Quran layatajawazu an hanajiri tidak melewati tenggorokannya. Diskusi dengan akalnya. Diskusi ilmiah, kajian ilmiah akan tapi ternyata hatinya tidak bisa menerimanya karena hatinya memang belum bisa disiapkan dengan kebaikan. Maka ilmunya nyangkut di otak, tidak sampai ke wadah yang bersih. Tidak sampai kepada hati. Artinya begini, jelas bahasanya kenal Allah Subhanahu wa taala adalah wajib harus. Akan tapi adakah buah dari keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala? Maka suburnya keyakinan itu kalau sudah diletakkan di hati yang bersih. Sehingga tidak cukup meyakini bahasanya Tuhan kita adalah Allah. Nanti akan tumbuh subur di hati kita keyakinan bahasanya Allah bisa menghukumku maka aku harus takut kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hati jadi orang orang apa para filosof sampai keyakinan akan adanya Tuhan. Dan ahli maksiat pun yang ada di masyarakat kita pun juga yakin adanya Tuhan Allah. Yang terjadi pada zaman Nabi pun mempercayai akan adanya Tuhan Allah dari orang-orang yang mereka kaum munafikin juga percaya akan adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena wadahnya belum dibersihkan maka keyakinannya akan wujudnya Allah akan adanya Allah tidak membangun dirinya untuk semakin takut kepada Allah. Dan alakannya manusia semacam ini. Dan tidak usah jauh-jauh mungkin kita melihat diri kita sendiri. Barangkali kalau ditanya semuanya tidak ada yang berkata tidak percaya. Kita percaya akan adanya Allah. Semua sebutan menjawab per percaya akan. Tapi kenapa perilaku kok berbeda-beda? Ini yang Masya Allah sholatnya banyak. Ini sedekahnya banyak. Ada yang di sana pelit, lit, lit, lit, lit. Ada di sana kemaksiatan dilakukan semuanya. Padahal semuanya seragam. Percaya akan adanya Allah. Bahkan kalau ada orang mengatakan Tuhan ada dua, dia bisa berdebat dan mengalahkannya. Tapi kenapa perilakunya tidak benar? Karena apa? Makrifat kepada Allah. Kenal Allah dengan akalnya. Kenal Allah. Ilmu itu tidak diletakkan di hati yang bersih. Jangan buru-buru nanti bagaimana membersihkan hati. Allah Imam Ghazali akan membimbing. Yang jelas harus kamu sadari, gitu kata Imam Ghazali maksudnya. Yang jelas engkau sadari saat ini bahwa begitu pentingnya hatimu kau jaga. Akalmu ada di situ tempatnya. Pengetahuan ilmumu pun tergantung kebersihan wadahnya. Tercemar atau tidak tercemarnya sebuah ilmu, maka tergantung ada wadahnya bersih atau tidak. Marifatullah kenal Allah Subhanahu wa taala ya yang namanya marifat Allah itu sababus sa'adatid ini sebab kebahagiaan di dua negeri dunia dan di akhirat. Alangkah pentingnya. Karena ternyata itu keselamatan kita di dunia dan di akhirat adalah karena kenal dan tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tumal basoir. Basoir itu sebetulnya kadang dimaknai seperti hati. Al-basirah Sebagian mengamaknai bahasanya basirah itu kurang lebih kayak mana hati. Akan tapi basirah itu lebih dari itu. Hati setelah itu ada pancaran hati. Jadi kalau basirah itu pancaran hati. Jadi basirah itu buah pancaran hati. Makanya kalau hatinya bersih pancarannya akan benar. Tapi kalau hatinya kotor pancarannya pun tidak cerah. Tidak bagus, tidak hebat. Maka di sini ada tumal basair allati biha ataqaddum wal wajaha maka dengan basair sinar di hati itulah maka seseorang itu akan dikedepankan maksudnya dianggap dimuliakan wal wajahatu ada kemuliaan indallahi azza wa jalla di hadapan Allah yang maha mulia dan maha agung baik jadi ternyata basair cahaya hati pancaran nur dari hati kita itu adalah tempatnya di hati pancaran pancaran dari hati makanya kalau hati bersih yang tertata pancarannya luar biasa al-basair dan basair itu adalah nanti akan muncul orang itu berbicara dengan basirahnya basirah itu dengan mata hati yang terbimbing mata hati yang terbimbing sehingga di dalam mengambil sebuah keputusan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang model orang yang berhati-hati di dalam menyampaikan. Jadi orang untuk menyampaikan sesuatu dibimbing. Karena dengan basirahnya, nur basirah dengan bahasa nurul qalb cahaya dan basirah. Jadi omongannya dibimbing oleh hatinya yang benar. Nah ini tempatnya di hati, maka pancaran hatimu akan redup jika ternyata hatimu yang kotor. Tidak akan memancar. Maka harus bersihkan hati agar berkilauan, memancar. Sehingga hati memancarkan cahaya yang cahaya disebar ke seluruh tubuh, maka menjadilah tubuh menjadilah tubuh yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumaniyatul khalisatu. Kemudian ada lagi yang tersimpan. Di dalam hati adalah an-niyyatus salihatu. Niat yang tulus fi taati di dalam ketaatan. Alatiyat ta'alak yang ada hubungannya biha dengan sesuatu tersebut dengan niat tersebut tawabul abadi bahada di dalam keabadian. Baik, yang harus kita perhatikan juga bahwa niat. Niat. Niatmu adalah membangun masjid, membangun pesantren. Niat. Niatmu adalah menolong orang. Tapi kemauan niatmu itu ternyata muncul dari hati yang belum dibersihkan. Wadahnya masih kotor. Sehingga akan berubah niatnya menuntut ilmu yang semula adalah agar punya ilmu yang bermanfaat. Berguna untuk keselamatannya di dunia dan di akhirat. Akhirnya menjadi berubah. Karena hatinya yang belum ditata. Sehingga niatnya berubah. Aku akan menuntut ilmu yang semula untuk menolong orang lain. Ternyata berubah menjadi menuntut ilmu. Hah? Menuntut ilmu mestinya niat. Menolong orang lain. Tapi rupanya menuntut ilmu untuk menuruti kesombongannya. Niatnya berubah. Karena hatinya kotor. Menuntut ilmu, menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmu. Berubah. Alangkah banyaknya orang berubah dengan niatnya. Jadi niatnya baik. Tujuannya menuntut ilmu adalah agar begini. Cuman karena diletakkan di hati yang kotor. Maka akan tercemar menjadi kotor. Niatnya menjadi tidak karu-karuan. Tidak benar. Baik, karena niat adanya di dalam hati maka jaga hatimu. Tuma'an wa'ul ulumi wal haikami, kemudian segala macam ilmu-ilmu itu ada di dalam hati. Alatihya syaraful abdi dari situlah kebual, kemuliaan seorang hamba. Pakar atom punya ilmu. Yang ilmu disimpan di dalam hatinya akan tapi kalau hatinya kotor lihat dia berpikir membuat kerusakan bom sana bom sini. Akan tapi seorang pemikir atom dengan akal dan ilmunya yang ada di hatinya karena hatinya bersih dia akan berpikir bagaimana aku membuat pencetusan atom ini untuk kemaslahatan bangsa manusia. Wasair akhlaki syarifati dan segala akhlak yang mulia tempatnya di dalam hati. Hati mukatar tidak akan muncul akhlak yang mulia. Tidak. Wal khisral hamidati dan segala bentuk-bentuk kebaikan kemuliaan Allah tibiha yang bisa didapat. Yahsulu tafadulur rajuli menjadi sebab perbedaan laki dengan perempuan ala kosalna qassalna seperti yang telah kami rinci wa syara'ana kami syar'i fi kitabi di dalam kitab asrar mu'amalatid-din asrar mu'alamatid-din rahasia-rahasia berurusan dengan agama wa dan sungguh pantas limithri hadhil khizanati seperti lemari ini jadi setelah engkau tahu tentang pentingnya hati tempat menyimpan akalmu tempat menyimpan ilmumu yang kenal Allah tempat menyimpan basairmu dan tempat menyimpan niat yang menjadikan sebab keselamatan seorang hamba ternyata itu semua tempatnya adalah di dalam hati dan nanti insyaallah akan diajarkan oleh Imam Ghazali bagaimana seseorang membersihkan hatinya wahaqqa dan menjadi tepat harus limithli hadil haizanati seperti kotak ini antuh fadhu untuk dijaga waktu tusanu dan dipelihara anil adrasi dari segala kotoran wal afati dan segala yang menghancurkan hatinya Waktu keras tetap dijaga. waktu keras tetap diamati, dilindungi. Dijaga juga sama. Minasyur minasurati dari pencuri-pencuri. Wal kota pembekal-pembekal. kram dan daknya dimuliakan. waktu jalla dan diagungkan. Bidurubil karomati dengan bermacam-macam karomah, Di Allah yalhaq bitil kal jawahiri supaya tidak menyusun permata-permata tersebut al-ghazirat al-ghazirata yang mahal harganya dan nasun sesuatu yang mengotorinya sehingga kalau sudah dibekali dengan yang demikian maka kekayaanmu tetap engkau hilang saya ngomong apa saya ngantuk sekali ini saya ngomong apa tadi Hah? ngomong apa tadi itu kayak apa? Hubud dunia ini. Ngantuk ngomong kekayaan. Nah, adanya hati itu dimuliakan waktu jalur diagungkan rubil karomati dengan bermacam-macam kemuliaan, sesuatu yang mulia li'alla yalhaqa supaya tidak kemasukan hati tidak kemasukan hati tersebut yakni tilkal jawahira tidak akan masuk mengenai tilkal jawahira permata-permata yang luar biasa tadi anggap saja bukan kekayaan kekayaan yakni kebaikan-kebaikan yang ada di hati tadi yang disimpan di mulai dari akal, ilmumu, niatmu itu kalau sudah wadahnya benar tidak akan kena namanya danasun kekotoran. Makanya harus jaga. Engkau faham niat itu penting. Amal tidak ada gunanya kecuali ini niat. Apapun yang kau lakukan tidak akan sah kecuali dengan kenal Allah. Kemudian semuanya itu baru ada nilainya manusia kalau ada akalnya. Tapi ketahuilah itu semua jika ditempatkan di hati yang kotor maka akan akan tidak benar semuanya. Maka setelah engkau tahu bahasanya apa yang disebutkan tadi sangat penting, sangat mulia, mulai dari akal niat dan yang lainnya baswair itu sangat mulia, maka hendaknya yang namanya hati benar-benar harus dimuliakan dan dijaga sehingga sesuatu yang tersimpan di dalamnya ini tidak terkotori. Walayat farbiha waliyatu billahi aduun dan tidak bisa dijangkau oleh musuh. Yang punya permata istimewa harus disim, disimpan. Permata Sementara niatmu lebih mahal dari permata. Yang menjadikan permatamu bernilai karena niatmu yang baik. Yang menjadikan kekayaanmu bernilai karena memang hat, apa, hatimu yang sudah baik. Maka inilah insya Allah yang akan disampaikan Imam Ghazali nanti. Kalau begitu bagaimana kita membersihkan hati kita dan insya Allah nanti pada waktunya jangan buru-buru dulu. Yang jelas kamu harus kita harus tahu bahwa begitu pentingnya hati karena itulah seperti wadah untuk menyimpan sesuatu yang berharga. Kalau wadahnya busuk, wadahnya kotor, maka eh, sesuatu yang kita titipkan di hati akan menjadi kotor. Makrifatnya kepada Allah akan dicermari oleh hati yang kotor. Niat kita akan dicermari oleh hati yang kotor. Basoir kita tidak akan menyala-nyala, tidak akan terang karena dikotori oleh kotoran hati kita. Dan juga akal pun kita tidak akan benar karena dikotori oleh hati yang kotor. Maka membersihkan hati adalah sangat penting dan itu yang ingin dihadirkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala wallahu a'lam bisawab Terima kasih kami haturkan kepada guru kita semua Abu Jaya Yajana Alif Ma'arif atas apa yang disampaikan semoga yang disampaikan ma tidak masuk masuk dalam hati kita dan bisa diamalkan oleh kita. Untuk selanjutnya kami persilahkan pertanyaan bagi para jamaah satu pertanyaan bagi jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, ya mungkin sering ditanyakan sama teman-teman barangkali sudah ditanyakan mengenai Al-Quran yang sudah rusak. Nah itu apakah dibagaimanakan? Karena ada yang mengatakan dibakar lalu dimasukkan ke dalam sumur atau airnya di, dimasukkan dalam air, airnya diminum untuk, untuk kecerdasan uh, kita gitu. Nah itu sebaiknya Al-Quran yang sudah banyak sobek-sobekan atau yang sudah rusak, yang sudah warnanya sudah merah, ah, sebaiknya diapakan Bu ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, Buya, beberapa waktu yang lalu itu ada promosi buku bu ya Jadi buku itu buku motivasi untuk mahasiswa tingkat akhir isinya awalnya sih penyemangat-penyemangat Bu ya di halaman awal-awal, tapi di halaman akhir itu isinya mengenai apa sudah mulai menyerempet ke urusan syariat misalkan dia berkata di, di buku itu Tuhan berada di mana-mana, kemanapun Anda menghadap, Anda seperti menghadap kepada Tuhan gitu. Dan buku itu e, laku keras Bu ya. Bagaimana Bu ya menyikapinya gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang Al-Quran ya. Siapapun yang menemukan Al-Quran yang sudah robek-robek karena dimakan usia. Atau mungkin karena ya mungkin salah letak keguyur hujan. Sehingga mau dibaca susah. Mau dibiarkan Al-Quran. Kena angin, beterbangan ke sana sini, akan menjadi sebab dihinakan biarpun tanpa disengaja berceceran di mungkin di sampah dan lainnya. Maka kalau kita menemukan yang demikian itu ada pendidikan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Caranya yang pertama, jika Quran itu masih bisa dijilid kembali, dirapikan kembali, maka rapikanlah rapikanlah. Mungkin Quran hancur, tapi surat yasinnya masih bisa dijilid bagus bacaan surat yasinnya. Atau beras suratnya. Kalau bisa, bisa. Kalau ternyata memang tidak bisa, dibiarkan begitu saja menjadi tidak terhormat. Kadang ditumpuk di gudang, jatuh dan diinjak. Na'udzubillah. Maka kalau Quran memang betul-betul rusak, caranya adalah dibakar. Sayyidina Uthman ibn Affan ingin menyeragamkan Quran. Sehingga semua warga dan rakyat yang mempunyai catatan Quran sendiri harus disetorkan dan dikumpulkan lalu dibakar. Tujuannya untuk menjaga Al-Quran. Jangan sampai ada Al-Quran yang berbeda. Jangan sampai ada penundaan terhadap Al-Quran. Maka tidak ada Al-Quran terbit kecuali dikontrol oleh pemerintah waktu itu. Hakim, imam yaitu khalifah. Sayyidina Uthman ibn Affan. Sehingga dengan begini maka membakar Al-Quran yang memang sudah tidak bisa dipakai, itu adalah memang cara. Mau disimpan di mana? Ditanam di tanah menghinakan hukumnya dosa. Hukumnya dosa ditanam di dalam tanah, tidak diperkenankan. Maka itu dibakar itu bukan. Dan debunya nggak usah dimakan. Kalau makan makan nasi saja. Rasa makan debu. Ada orang makan debu biar hafal Quran. Ngafalin Quran di majlis tahfid sana. Tidak tahu dari mana itu makan debu. Ya, jangan dimakan debunya itu ya. Itu tidak baik. <laughs> Baik. Jadi itu caranya seperti itu. Tapi kalau membakar Al-Qur'an yang bagus hukumnya haram. Khawatir menghinakan Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an membakar Al-Qur'an kurang ajar. Tapi membakar beberapa ayat yang berceceran. Mau dipotong-potong Mau dipotong-potong, nanti akan huruf nunnya. Itu nun huruf Al-Quran. Al Kecuali memang ada alat mungkin bisa menghancurkan, hancur biarpun tidak dibakar. Maka nggak ada masalah. Misalnya ada penghancur, sehingga hancur betul. Sehingga tidak ada lafat yang yang tertinggal, yang tersisa, maka itu boleh. Tapi kalau masih dirobek-robek, dibuang, itu nunnya nun Al-Quran. Baknya bak Al-Quran, sinnya sin Al-Quran. Maka itu pun tidak boleh dihinakan dan hati-hati dengan Al-Quran. Baik kemudian masalah. Allah ada di mana-mana, itu keyakinan yang salah namanya hulul. Tapi kalau kita menghadap kemanapun, kita menghadap kepada Allah, itu benar. Sebab memang Allah tidak butuh tempat. Sehingga kalau seseorang tidak menemukan keblat, tidak ada yang menunjukkan arah keblat, maka dia menghadap ke timur pun sudah menghadap kepada Allah. Allah bukan berarti Allah ada di timur, itu salah. Beda ya. Mengatakan kelihatannya dia adalah mungkin penulisnya kurang ngaji kalau memang betul seperti itu. Dia memahami ayat Al-Qur'an tentang fa'aina matuwallu fathamma Kemanapun kau menghadap maka di situ adalah wajah Allah. Itu bagi orang yang tidak bisa menemukan keblat. Kemudian dia ingin melakukan sholat, maka lakukanlah sholat. Kemanapun anda menghadap, maka itu menghadap kepada Allah. Allah bukan berarti Allah ada di sana, bukan. Jadi kapan engkau menghadap, engkau menghadap Allah. Kalau ternyata karena nggak tahu arahnya kiblat, dia menghadap di hutan, menghadap ke timur. Ternyata ya ke timur, maka Anda menghadap kepada Allah karena Allah tidak. Jadi kalau kita menghadap ke barat bukan karena Allah ada di barat, kita harus paham itu. Ini adalah menunjukkan dia tidak paham. Barangkali itu penulisnya itu kalau dia menghadap ke arah barat itu mungkin ngira Allah ada di barat sana. Allah tidak butuh barat, Allah tidak butuh terima. Kita menghadap ke barat sana karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Itu saja. Intinya kita menghadap ke Ka'bah. Maka itu itu adalah perintah dari Allah. Bukan karena Allah ada di dalam Ka'bah, bukan. Maka yang mengatakan Allah ada di mana-mana kesesatan. Adapun cara solusinya adalah memang susah, harus ada dengan ilmu dong. Dan memang ada hulul itu ada masuk di dunia tasawuf yang sesat. Tasawuf yang sesat masuk bab hulul. Allah di mana-mana. Jangan katakan Allah mewujud di kulimakan. Allah bukan mewujud di kulimakan. Allah bukan ada di setiap tempat. Tapi katakan Allah ma'budun fi kulli makan. Allah disembah di setiap tem tempat. Bukan Allah mewujud fi kulli makan. Cuman ini kadang latahnya sebagian orang Allah mewujud. Dengan kalimat Allah ada di mana-mana. Apa makna di mana-mana? Di mana itu adalah menunjukkan tempat dan Allah tidak butuh tempat. Maka yang berkata Allah ada di mana-mana dia kesalahan di dalam memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun solusinya ya harus ada pemahaman pencerahan kepada mereka-mereka yang tersesat. Memang kalimat Allah ada di mana-mana itu sering juga mulai dari Allah yang di atas, Allah di mana-mana, itu sering muncul pemahaman-pemahaman semacam itu. Maka harus kita jelaskan bahasanya Allah tidak butuh mana-mana. Jangan tanyakan Allah di mana, karena Allah yang menciptakan mana-mana. Sehingga mana-mana itu adalah bukan tempatnya Allah. Maka jangan katakan Allah ada di mana-mana. Sebab yang mengatakan Allah di mana-mana itu bab hulul keluar dari iman. Allah ada di mana-mana. Cuman kalau tidak aku tidak melihat sesuatu pun kecuali aku melihat Allah. Itu namanya bukan wahdatul wujud tapi wahdatul syuhud. Jadi wahdatul wujud itu yang mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan haram, syirik. Tapi kalau mengatakan aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah. Artinya apa? Daya tafakurnya itu hidup. Jadi kalau melihat gunung menjulang tinggi yang terlihat Allah bukan gunung itu jadi Allah bukan. Dia hanya bisa mengucapkan subhanallah maha suci Allah yang menangkat tinggi-tinggi gunung. Melihat rembulan hanya mengucapkan subhanallah. Terlihat Allah, bukan bulan jadi Allah, bukan. Allah maha suci Allah yang telah menjalankan rembulan mengikuti garis edarnya dan tahan pak ada masalah dalam ribuan tahun. Ini adalah Kelihatan Allah, bukan melihat orang cerdas, orang hebat. Subhanallah, Allah yang menciptakannya. Bukan orang itu jadi Tuhan. Makanya yang ada adalah wahdatul syuhud, bukan wahdatul wujud. Wahdatul syuhud, jadi yang kita saksikan di yang pertebaran di makhluk Allah ini yang terlihat Allah. Jadi langsung namanya spontan pemahamannya. Karena itulah arifillah kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi tidak benar kalau dikatakan Allah ada di mana-mana. Kemudian juga tidak boleh dikatakan Allah bertempat. Karena tempat adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu diantaranya masalah pemahaman akidah. Kemudian juga jangan dikatakan Allah ada di atas langit atau di atas syarat. Sebab arash dan langit Allah yang menciptakan. Allah tidak butuh langit, tidak butuh tempat. Ini pertanyaannya. Jika seseorang wanita mau dinikah sirih karena hartanya. Karena hartanya. Maksudnya hartanya siapa? Perempuan kaya raya dinikahi siri. Atau suaminya yang kaya raya? <laughs> Istri pertama tidak pernah dikasih tahu dia wajib ngasih tahu atau tidak. Jawabannya nikah itu bukan main-main. Akan tapi di situ ada tanggung jawab besar di hadapan Allah. Tidak gampang nikah. Adapun masalah boleh nikah satu dua tiga itu adalah syariat. Para wanita tidak boleh protes masalah ini karena itu syariat Nabi yang mengatakan nikah dua tiga nggak boleh hati-hati diuji oleh Allah nanti. Jadi katakan menikah satu dua tiga memang ada di dalam syariat Islam. Tapi wahai para bapak, nikah satu itu saja sudah beban kewajiban, apalagi itu dua. Jangan enak-enak mau kawinnya saja, tapi tanggung jawabnya nggak ada neraka itu. Ini ada keseimbangan. Seorang para wanita tidak boleh mengikari masalah poligami karena ada dan untuk tujuan yang sangat mulia. Tetapi para laki-laki jangan menyambil kesempatan. Dikit-dikit sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Bukan sunnah buat ente haram. Istri satu saja pakai kerudungin gak bisa. Ngajak ngaji susah. Bagaimana mau kawin dua? Kan begitu. Ini ada orang dikit-dikit sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Jangan main-main sunnah. Memang bagi Nabi pernah dilakukan Nabi. Ini kadang kalau kaum pria juga berlebihan. Dikit-dikit sunnah Nabi. Sunnah nikah. Hukum nikah satu saja ada yang haram, apalagi nikah du dua. Cuman yang hati-hati juga melanggar syariat, bahkan itu bisa masuk bab kufur. Wanita yang mengingkari adanya poligami. Hati-hati. Sudah disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran ada poligami dan hadis Nabi. Dan Nabi melakukannya. Tapi ingat, wahai para bapak, itu bukan main-main. Itu bukan main-main. Kalau orang sadar, bahkan salah satu seorang guru yang mulia, Al-Habib Ali Al-Jufri itu, ditanya tentang kasus poligami, beliau mengatakan, saya berpoligami. Akan tapi kalau tahu beratnya seperti ini, susah orang mau berpoligami. Kalau bukan karena aku sudah menjalaninya, niscaya aku tidak akan melakukannya. Tahu kalau sudah terlanjur menjalani, ada tanggung jawab kan? istri yang sudah dinikahi harus. Tapi kalau seandainya tahu begitu beratnya poligami, maka mungkin orang berat berpoligami. Tapi para wanita tidak boleh mengingkari. Cuman ada kesadaran masing-masing kedua belah pihak. Mungkin istri yang pertama merelakan dan sebagainya. Itu pun tidak wajib merelakan seperti Karena kecemburuan itu tidak bisa ditawar dengan apapun. Akan tapi lihat. Seorang lelaki pun jika ternyata suatu ketika butuh kepada yang namanya pernikahan, jalani itu semua adalah karena kebutuhan Anda yang yang benar. Bukan hanya pamer. Sebab sekarang itu poligami juga jadi bahan pameran. Saya pikir hebat, laki-laki kuat, laki-laki perkosa, laki-laki. Begitu didik anak nggak bisa. Akan tapi para kekasih-kekasih Allah, yang sudah berpoligami pun ternyata tetap termasuk yang takut kayak tadi itu Habib Ali. Ternyata semua keluarganya merasakan kebahagiaan. Tapi beliau sendiri merasa merasa bersalah ada kurang. Senyum beda saja dituntut di akhirat. Sama istri tuanya sama istri ini. Kalau sudah duduk berdua tuh nggak boleh miring-miring itu. Ya, harus betul. Kalau saat ngomong begini satu menit, harus pindah sini satu menit. Enggak sama segini terus-terus gimana-gimana. Sampai ngomong ntar dulu, ntar dulu. Amin, enggak ada. Jadi berat kalau orang paham makna ini ya. Lah ini. Tapi memang kalau memang ada seorang laki-laki mau menikah lagi, itu tidak harus izin dengan istri yang pertama. Sebab kalau diminta izin tidak bakal ada poligami. Sebab rata-rata wanita tidak mau suaminya kawin lagi. Cuman ini adalah urusan tanggung jawab Anda kepada Allah. Karena tidak tahu. Apa yang dibutuhkan seorang laki-laki. Intinya amanat. Takut kepada Allah selesai. Kawin lagi atau tidak kawin lagi. Ini urusan pribadi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibu tidak usah repot masalah ini. Serahkan kepada Allah. Kemudian kalau ada seorang perempuan mau menikah karena hartanya. Wah bakal sengsara nanti. Dihinakan Ya. Melihat keramik rumahnya. Uh bagusnya. Bagusnya. Hina. Perempuan menikah dengan laki-laki karena hartanya adalah perempuan hina. Cuman kalau ada perempuan kaya raya, ini jangan-jangan nih, perempuan kaya raya ingin menikah dengan laki-laki kawin siri. <laughs> Saya punya banyak harta. Saya pengen menikah, sudahlah. Kawin siri aja. Lah kawin siri itu sebenarnya tidak kami secara secara irsyad penas, nasihat ya sebagai pesan untuk saudari-saudari Hati-hati jangan mau dengan kawin siri itu. Karena apa? Banyak hal. Tanggung jawab. Kemudian nanti di saat ada problem. Banyak hal. Maka kawin itu semestinya harus segera diresmikan. Hitam di atas putih. Pakai surat. Sehingga siapapun yang kawin siri kepada kami. Yang tidak segera dibuat suratnya Apalagi orang yang baru kenal. Lalu langsung hak cerai itu saya ambil. Misalnya ada orang baru budak saya menikah. Dengan siapa? Dengan seorang perempuan. Saya tidak sama-sama nak kenal. Baik. Setelah saya nikahkan, saya ambil hak cerai, saya berikan kepada Buya. Kenapa? Takut suaminya kurang ajar lalu pergi, bingung istrinya meminta cerai kemana. Sebab seorang istri jika tidak dicerai sama suaminya, sampai mati pun adalah tidak akan tercerai. Kecuali nanti ngadukan ke mahkamah, memberikan usul apa mengajukan ke mahkamah tuntutan cerai bahwasanya suaminya dua tahun tiga tahun nggak pernah nafkahi nggak pernah gini baru hakim nanti menja mencerai sekarang datang ke hakim hakim ketawa kamu ini nikah diam-diam giliran punya masalah ke saya kan begitu makanya gara-gara tidak ada su surat makanya ada sebagian orang salah paham kenapa buya itu ketika nikah kok tolaknya diambil oleh buya <laughs> jangan nikah di depan saya kalau nggak mau diut saya atur saya punya tanggung jawab saya berhak melindungi nih wanita ini jangan sampai nanti suaminya tiba-tiba pergi. Dan keputusan saya ini adalah berdasarkan pengalaman banyak wanita bingung nggak bisa cerai. Karena apa? Suratnya tidak ada pernikahannya. Suaminya dolem kurang ajar, mau minta cerai kemana? Hakim mau nerima. Gak nerima, gak ada su suratnya. Tapi kalau urusan saya yang pegang hak cerainya, nanti saya mencerai. Saya cek dulu keadaan seperti apa. Oh suami saya nggak ngasih nafkah gini-gini baik serai selesai. Biarpun suamimu tidak mau mencerai tapi sudah selesai hak cerai saja. Hak cerai diberikan ke saya. Itu perlu dijaga yang demikian ini. Makanya urusan kemasyarakatan yang semacam ini. Maka kami tetap menghimbau jika ada pernikahan, terserah ini istri keempat atau ketiga atau kedua. Itu bukan masih. Tapi kalau hitam di atas putih, kemudian makna tanggung jawab. Kemudian nanti urusan anak, akte dan seterusnya. Banyak faedah-faedahnya ini semuanya. Sehingga memang itu tidak per, eh, memang gini. Apakah itu syariat? Syariat. Syariat karena segala sesuatu yang mengukuhkan sebuah akad itu dihimbau dan dianjurkan di dalam Islam. Itu untuk mengukuhkan. Jadi kalau menikah adalah upayakan dengan surat nikah. Cuman biasanya karena saling percaya, karena sudah keluarga lama, biasanya itu nyantai saja. Santri sama santri ya gampang aja lah suratnya disusul minggu depan nggak apa-apa akan nikah. Karena sudah tahu sama-sama sama-sama tahu baik. Makanya nggak ada masalah akad dulu nikah dulu nanti suratnya diurus kapan-kapan lah gitu. Itu apa nggak apa-apa. Cuman sebaiknya karena memang sudah sama-sama niat untuk nikah segera diurusi sehingga ada pegangan hitam di atas putih. Baik itu saja. Tolonglah kalau menikah selesaikan dengan surat secepatnya. Para wanita pun harus menjaga dalam hal semacam ini. Bukan tuntutan, tidak minta mobil kok. Hanya minta suratnya dibereh, beresin. Takut terjadi apa-apa. Ada saudari kita yang ada di Arab Saudi punya hambatan masalah. Kita doakan cepat pulang. Dan yang di Indonesia tidak usah pergi ke luar negeri. Adik-adik putriku yang aku muliakan. Adik-adikku yang, yang, yang, yang kami cintai. Jangan berangan-angan pergi jauh dari orang tua. Mencari uang. Apalagi yang sudah punya istri, punya suami. Kumpul itu lebih utama. Iblis luar biasa. Ada kebutuhan yang tidak bisa terwakili. Syahwat suami, syahwat istri. Allah. Perzinaan adalah kehinaan. Coba dilihat, adakah keberkahan? Sedikit sekali yang berhasil di antara orang yang gajinya tinggi di Arab Saudi sana. Sampai di sini tidak berkah. Buahnya. Karena apa? Mungkin istri yang menjaga di sana, tapi di sini mungkin suaminya. Mohon maaf, suami ada masa tertentu bangkit syahwatnya. Tidak punya pelampiasan. Bisa saja melakukan yang haram. Bagaimana? Mana fungsi istri? Hanya istri bodoh yang biarkan suaminya terlantar lalu dia pergi jauh. Hanya suami bodoh yang melepas kekasihnya untuk pergi jauh. Maka ini kebodohan dalam rumah tangga. Baru menikah, tatonya pergi. Jadi sebelum menikah sudah merencanakan. Habis nikah seminggu lagi nanti pisah. Bikin pusing ini. Ini orang benar-benar bodoh ini. Kebersamaan tolonglah wahai adik-adik putriku. Jualan dawet, jual jual es teh di depan rumah lebih terhormat. Daripada ada harus pergi ke tempat yang jauh di sana. Siapa yang menjaga Anda? Anda masuk ke sebuah keluarga yang Anda tidak tahu kesolehannya. Baik atau tidak baik. Kemudian di tempat-tempat semacam itu. Adalah tidak seperti tempat kita di masyarakat kita. Kalau di Indonesia itu rumah itu terbuka. Di saat ada orang mau dijanji di dalam rumah. Dia bisa melompat. Karena tidak ada pagarnya. Kalau ke di sana tidak hanya pagar. Rumah itu bergedung. Kiri kanan tertutup. Loteng. Apa tertutup? Tebing. Apa? penteng? Jadi kalau seandainya ada kejahatan di dalam, kita jerit sampai tenggorokan putus pun tidak akan bisa. Karena memang itu, sebetulnya dibuat benteng itu aslinya untuk menghormati wanita-wanita mereka. Akan tapi itu bagi ahli iman. Jika berubah bukan ahli iman, lihat. Ada perempuan di situ bisa saja diperkosa, mau kemana? Gembok sana kunci, menjerit. Siapa yang dengar? Anak kunci, menjerit. Hati-hati, intinya wahai adik-adik putriku yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini. Jangan bercita-cita jauh dari pasangan. Kalau istilah Jawa tapi berlebihan, mangan nggak mangan, sing penting kumpul. Insya Allah tetap makan, nggak sampai nggak makan ya. Yang menjadikan orang susah adalah karena biasanya tamak, berbangga dengan harta. Makanya kita ada kajian dengan anak-anak yang sudah menikah itu, kita akan beri bekal-bekal agar menjalani hidup lebih nyaman. Nggak perlu harus pergi ke luar negeri. Itu penting sekali. Ini harus. Nah, ada yang berbangga dengan harta. Sampai suatu ketika Pengen bangun rumah harus pergi ke luar negeri. Rumah itu untuk apa sih? Untuk kebahagiaan. Bener Dapat duit dari luar negeri bangun rumah. Sampai di rumah semuanya punya problem. laki lakinya punya kisah yang baru. Suami istrinya punya kisah yang baru. Lihat rumah megah. Tapi di dalamnya adalah berantem. Ini karena memang manusia bodoh semuanya. Kami ingin yang hadir di sini. Yang mendengar hanya menjadi manusia cerdas. Tidak usah harus jauh-jauh. Biasakan dalam kebersamaan. Sebab mohon maaf. Kalau urusan perut kita ini, kalau Anda tidak bisa makan nasi soto, Anda bisa makan nasi pecel. Kalau Anda tidak bisa makan buah apel, masih ada buah pepaya. Tapi kalau kebutuhan yang syahwat ini setan berbisik. Kalau tidak kau lakukan yang halal maka haram yang dilakukan. Na'udzubillah. Perzinaan membuat kefakiran manusia di dunia dan di akhirat. Fakir pahala dan fakir rahmat, fakir kemuliaan. Hina. Makanya takutlah kepada Allah. Yang menikah, niatlah untuk selalu bersama dengan pasangan. Kalaupun ada perpisahan barangkali seminggu sekali, sebulan sekali masih masuk akal. Akan tapi semuanya harus saling menjaga. Tapi itu kami himbau adalah kebersamaan. Karena apa? Buah pernikahan nanti ada yang namanya anak, perlu belayan. Dan katalah seorang istri jangan hanya dipaksa untuk melahirkan saja, setelah itu suaminya pergi. Ketahuilah bangun malam seorang istri pengen bahasanya gantian suaminya yang harus menimang sang anak. Akan tapi lihat suaminya pergi ke kemana. Dan bahkan ada seorang perempuan anaknya dua tahun sudah berencana dia hendak pergi ke luar negeri mau cari duit. Subhanallah. Sebetulnya bukan tidak bisa makan di rumahnya. Bahkan alasannya apa? Untuk biaya sekolah nanti. Saya harus cari biaya sekolah. Jadi seolah-olah Allah itu melarap benar nggak bisa ngasih duit kepada dia tuh. Ini karena seudannya bangsa manusia, maka Allah mewujudkan fakir benar itu manusia. Yakinlah bahwa rizki Allah di mana-mana akan kita kita terima. Kalau dipikir ke negeri Arab tuh nggak pantas kaya begitu, karena pertanian nggak ada di sana, <laughs> buah-buahan juga nggak ada, kecuali daerah-daerah tertentu. Apel pun nggak ditanam di sana, apalagi jeruk nggak tanam di sana. Akan tapi semuanya ada. Kalau Allah mau ngirim bakal datang, jangan pusing-pusing. Tapi menjadi masalah kita suudon kepada Allah sampai melanggar syariat. Ini saja insya Allah. Yang menikah utamakan kebersamaan. Itulah keindahan yang sesungguhnya. Kita doakan semoga cepat pulang. Yang mau berangkat semoga dibatalkan oleh Allah. Diganti dengan rezeki di rumah yang cukup, mesra, indah dengan pasangannya. Bagaimana kita menjaga dan meng memagar hati supaya tidak terpengaruh oleh hubud dunia. Konon orang-orang di neraka katanya kesalahan hmm, ini yang atau saya nggak bisa saya lupa nggak bisa baca bahasa Indonesia atau tulisannya yang salah tulisannya ya. Mungkin juga lupa kalau saya ngantuk mungkin konon orang-orang yang di neraka selalu terbakar hatinya. Tidak paham. Bagaimana kita menjaga dan memakar hati supaya tidak terpengaruh oleh hubud Baik itu saja yang saya jelaskan. Subhanallah, hubud dunia itu yang merusak. Memang bukan hadis yang dikatakan soheh para pak a'imah. Hubud dunia raksukun lihati khati'atin. Cinta dunia adalah sumber malapetaka. Betul. Makanya di antaranya agar Anda hidup nyaman di dalam menjalani hidup rumah tangga, jangan membiasakan berbangga dengan harta. Itu yang menyiksa. Kalaupun Anda harus memberi barang mahal, jangan karena mahalnya, Bikin alasan lain agar kita tidak membanggakan dunia. Mungkin karena lebih awet. Sebab kalau lebih awet tidak banyak mengeluarkan duit. Sebab kalau cepat rusak berarti cepat mengeluarkan duit. Kadang-kadang anak kecil pun, wah ini mahal nak, yang mahal, yang mahal. Oh. Akhirnya berbangga dengan dunia. Urusan HP saja Masya Allah ribut tuh. Pengantin baru HP-nya gonta ganti. Belum punya modal. HP apa? Yang bisa dipakai saja. Jangan biasakan dengan berbangga dengan dunia. Di rumah tangga kita. Anda akan menjalani hidup dengan nyaman. Sekarang bagaimana tidak tersiksa. Urusan HP saja sudah bingung melihat model baru, model baru, model baru. Dulu beli sejuta. Setelah beli sejuta ada model baru. Tukar tambah. Kalau beli harganya sejuta lima ratus. Akhirnya apa? Ini dibeli nambahnya sejuta lagi. Berarti kan turun lagi. Nambah sejuta. Bahlul lagi. Terus nambah urusan begitu, Masya Allah. Motor lihat, karena gaya-gayaan. Suruh ingat kita punya mbah nenek moyang pakai sepeda, engkol nggak ada masalah. Presiden pun pakai mobil. Jadi menjadikan kita itu rusak karena lingkungan yang mengajari kita sombong. Biasakan dengan kesederhanaan. Baju yang anda pakai, yang bagi menutup aurat. Buya sekarang pakai cincin, ada yang ngomong gitu. Cincin besar. Saya tidak tahu cincin harganya berapa ini. Mungkin seribu, mungkin sepuluh ribu, seratus. Ya, ya sunnah nah, Pakai jam lagi dikasih sama orang itu. <laughs> Jadi ya, lah. Ada yang pengen tahu HP-nya bu Yahya atau kayak apa? buah banyak HP di rumah, macam-macam. Cuman yang paling seneng HP saya, HP yang paling hebat. Biar tahu, biar ditiru nih. HP saya paling mahal nih. Biar tahu nih. Niru nih, nggak apa-apa, niru. Ini HP saya yang paling mahal nih. Karena HP ini seminggu udah habis baterainya. Jadi di saku kecil lagi dan yang di saku nggak kerasa. Ini yang SMA. Yang penting kan teleponnya. SMS dari SMS saya nulis buku SMS ngapain SMS pusing bener ya <laughs> jadi kerjaan SMS pagi ini ya ngurus buku ngarang ada ada pertanyaannya jamaah aja belum banyak dijawab kita sibuk SMS ya <laughs> makanya mohon maaf kalau SMS nggak dibales itu ya <laughs> gitu eh, kecil tulisannya harus mencetnya tiga kali baru keluar huruf A kan gitu ya Cewek Jangan kan begitu saja. Memang ini bukan untuk SMS. Harganya mahal itu. Zaman dulu mahal ini. 150 ribu kan mahal zaman dulu. Ternyata tidak korengan dan enak-enak saja subhanallah. Ada orang wah, Buya ini tidak punya HP ini. Dikasih HP itu tidak tahu ada apa. Nah, makanya. Nah. Jadi ini perlu kita bangun di anak-anak kita. Jangan biasa dengan membanggakan harta, membanggakan dunia. Nyiksa. Sampai Giliran istrinya bilang, malu dong masak model begitu. Nah, yang repot suami kan. Anaknya malu pakai baju begitu. Hmm, yang repot bapaknya. Kapok tuh karena diajari bangga dengan do. Dunia. Ajari dengan kesederhanaan. Itu yang menjadikan hidup kita nyaman. Gak bakal susah. Gak ada repot. Gak ada repot baju yang penting menutup aurat. Kalau kita bisa beli baju bagus, Alhamdulillah. Cuman jangan. Kira-kira kadang saya mikir, masuk akal. Mikir tuh. Ada seorang gajinya pas-pasan. Sebulan mungkin ratusan ribu. Lebaran, dengar cerita, beli baju 200 ribu, 250 ribu. Saya pikir saya 250 ribu. Baju koko tuh 50 ribu sudah bagus sekali. Ternyata di Tegal Gebuk ada yang 20 ribu. Wah. Dan kalau dipakai sudah tidak kelihatan. Apalagi di kamera begini. nggak ada tahu dari jauh tuh. Nah, ini bajunya berapa ribu, 30 ribu, 20 ribu. Nah, baju Buya item baru ini. Nah, memang ada baju begini harganya 150 real. Ternyata Umi yang ngambil setelah itu dicapnya di belakang cuma 10 real Saudi. Ah. <laughs> Jadi tolong jangan biasakan bangga dengan urusan harta itu nyeksa kehidupan. Nyeksa. Nah, ini agar kita tidak cinta dunia, jangan biasakan berbangga dengan dunia. Dan itu menjadikan hidup kita enak. Ada ndak? Anak-anak zaman sekarang malu pakai motor begitu. Ada ndak? Malu pakai motor tahun... Tahun kalau bentu. Tahun satu. Saking marahnya. Mama nih masa saya suka pakai motor tahun satu. Jadi hati itu karena dididik oleh bapak ibunya dengan seper, seperti itu. biasa kan naik naik sepeda, alhamdulillah naik motor, alhamdulillah lihat. Malu mau bangga dengan mobil. Yang punya mobil mewah harganya satu miliar. Eh orang kafir punya harga mobil 2 miliar. Hmm, kapok kalah masih. Bangun rumah 2 miliar. Tetangganya orang kafir bangun rumah 5 miliar. Ayo mau apa? Mau bangga dengan dunia. Bukan bagianmu berbangga-bangga. Kamu bakal kalah terus sama orang kafir. Orang di luar Islam. Sebab bukan bagianmu untuk urusan ber, untuk berbangga dengan dun, dunia. Ini selesai. Jadi caranya menghilangkan kubut dunia jangan berbangga. Ustad mikir merek mobil mobilnya ini. Ustad Ustad merek mobil. Mobilnya ini. Ada informasi. Buya, gimana Buya kadang mobilnya kok apa kemarin? Ada yang cerita? Fortuner atau mobil apa? <laughs> iya, Buya Yahya iya, mobilnya banyak. <laughs> mobilnya orang semuanya. <laughs> di rumah ada, ada di rumah, itu mobil orang itu sudah. Lebih enak nggak usah beli ya. Kadang-kadang pakai mobil ini, kadang-kadang ada cerita waktu itu ada cerita gimana ya itu mobilnya kok mewah-mewah. Kalau ada jemput angkot saya berangkat kok. Karena ada yang lainnya ya sudah saya ikuti begitu. Naik motor juga tidak ada masalah. Jadi tolonglah jangan biasakan berbangga dengan dengan dunia itu nyiksa. Kehidupanmu akan terseksa Lihat. Sampai kita punya seorang guru Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Itu ceritanya waktu itu. Beliau punya putri. Yang sekolah bersama waktu itu Umi dan sebagainya. Sampai anak-anak itu ngomong. Mau patungan belikan baju. Karena baju beliau, baju putrinya itu yang dipakai itu-itu saja. Sehingga ya lungset gak karu-karuan itu. Untung ketahuan saya. <laughs> Kamu belikan Habib bukan kurang duit tuh. Duitnya banyak itu. Memang dididik begitu putrinya. Tidak boleh berbangga dengan dunia. Anak-anak putri Indonesia itu kan orangnya baik-baik hati. <laughs> Maunya belikan baju itu. Maunya belikan. Jadi mau patukan belikan baju yang bagus untuk putrinya gurunya. Ya itu. Bukan kurang duit beliau. Tapi memang dididik seperti itu putri beliau. Dan belum waktunya lah. Barangkali nanti waktu dihantarkan ke pelaminan pernikahan baru dibuliakan dengan baju yang baik untuk karena punya, bukan karena memaksa. Tapi kalau belum butuh, ala kadarnya. Yang penting menutup aurat, terhormat, selesai. Itu kemuliaan seorang wanita. Jangan berbangga-bangga dengan, wah, Masya Allah, musibah. Berbangga. Habib Ali Al-Jufri itu. Kalau ada seorang ustadz masih berbangga, masih, beliau berkata tentang, kalau ada Ustadz itu masih mikir yang dinaiki ini mobil apa. Itu sebuah kesalahan. Ini mobil apa ini? Ya, ini ini sudah. Terus maksudnya apa? Kalau mentang-mentang Ustadz harus pakai apa? Helikopter gitu. Jadi apa yang dihadapannya? Kalau ada yang bagus disyukuri. Kalau tidak ada yang bagus jalan. Tidak usah pilah-pilah. Memang ada sebagian orang karena faktor kesehatan. Ada seorang kiai sepuh itu memang tidak bisa pakai mobil yang sempit, maka harus gede dan di yaitu lain cerita kasusnya begitu. Jadi tapi tolong jangan biasakan dengan seperti itu. Gengsi naik angkot, gengsi pakai sepeda buntut, buntut ya. Mobil buntut. Apa sih kayak mobil buntut ya? Kalau perlu berubah semuanya. Mobilnya yang motor bagus ganti jelek semuanya. Tapi menjelek-jelekkan juga bukan sesuatu yang mulia. Punya beli, beli baju biasa gini, tapi baju yang dipakai selalu yang robek-robek. Biar dibilang ahli tasawuf. Itu juga sombong. Jadi orang wajar saja sudah selesai. Tidak usah memaksakan diri dengan baju compang-camping. Saya sebagai ustadz harus memberi contoh yang baik. Mi, tolong dirobek-robek sedikit bajunya nanti. Diuset-uset setengah ngepel nanti biar kelihatan orang bajunya baju tawaduk. Itu sombong, nggak usah dibuat-buat. Kalau memang bajunya jelek ya tidak apa-apa, tapi dijelek-jelekkan sendiri itu akan sombong dengan bentuk ketawaduan. Kelihatannya begini tapi sombong, tidak ada orang yang tawaduk seperti saya. Tuh. Tidak ada orang yang tawaduknya seperti saya, yaitu sombong. <laughs> ya ini jadi jadi nggak usah dibuat-buat. Artinya kalau Anda punya barang bagus ya sudah pakai, tapi ingat jangan digantungkan penilaian hatimu dengan dengan baju itu yang yang mewah. Mobil pun demikian. Allah berikan kepada anda mobil yang bagus. Jangan ukuran kemuliaanmu adalah dengan harta. Itu pengaruhnya besar, bukan kepada pengaruh kepada diri anda sendiri. Milih mantu pun nanti sudah kriterianya adalah yang duit-duit. Ibu tadi yang menikah, hartanya musibah. Tadi bertanya. Jadi itu ya, insyaAllah jauhkan dari hubud dunia ya dengan cara Jangan berbangga dengan urusan dunia. Kalau Allah memberi, syukur. Kalau Allah tidak memberi, tidak susah. Jadi orang ahli kebaikan itu kaya dan melarat nyaman. Sehingga datang perginya dunia tidak akan mempengaruhi. mempengaruhi. Ada orang di saat duitnya banyak ahli ibadah. Di saat fakir, kacau. Ada sebaliknya. Sebelum punya motor, sebelum punya mobil itu naik sepeda rajin ngaji di majlis. Tapi giliran punya motor tuh banyak bolong. Akhirnya usahanya jalan. Eh punya mobil, ketemu kiainya sebulan sekali. Mobilnya pun taruh di pinggir, takut diminta sumbangan. <laughs> Kalau saya datang kelihatan mobil saya, nanti sama kiai saya dimintai sumbangan. Eh parkir sini, parkir jualan. Waduh, musibah. Ternyata melarat bagi dia lebih bagus daripada. Nah, makanya kita ingin di saat diberi oleh Allah kekayaan, semoga kita mulia dengan kekayaan kita. Yang kurang rezeki diberi oleh Allah kecukupan. Dan berdoalah ya Allah jadikanlah dunia di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami. Dunia di tangan. Bukan di hati. Masya Allah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa besok pagi majlis uh, ahad pagi. Dan juga kami titip doa pesan dari panitia pembangunan. Alhamdulillah. Kemarin kita minta ya kepada Bapak Ibu, kita minta waktu itu kita kan sudah mendapatkan radio di Kuningan. Kemudian waktu kita pengen tanah tanah di Kuningan yang harganya waktu itu berapa? 250 juta. Dan alhamdulillah sudah beres lama itu, sudah ceritanya lama. Itu doa ibu waktu itu malam Ahad tuh senennya langsung kebayar tuh. Jadi tinggal. Jadi jangan khawatir, makanya jangan ragu kalau diminta doa, doa aja nanti malam. Khusus ya. Ya, sekarang ada lagi, memang kita akan membangun studio sekaligus markas untuk dakwah di pusat sana di di Kudung, di atas Kudung di Cigugur sana. Kiri kanannya adalah orang-orang yang agamanya beda dengan kita. Kemudian ada titipan dari panitia pembangunan pondok. Alhamdulillah kemarin kita minta doa di majelis Ahad pagi. Ternyata subhanallah yang bantu banyak. Genteng sudah ada yang mencukupi, besi-besi tambahan ada yang mencukupi, keramik ada yang mencukupi semuanya. Jadi sudah banyak mencukupi. Cuman mungkin doanya ini perlu ditambah lagi. Besi itu ada dulu tuh. Ada orang yang punya besi pakai suruh pakai dulu hitung-hitungannya nanti. Akhirnya jadi utang. Padahal pondok prinsip tidak punya utang banyak-banyak. Cuman karena sudah terlanjur seperti itu, maka sekarang kita minta didoakan semoga Allah segera memberesi urusan utang ini ya apakah nanti yang punya yang punya besi merelakannya atau ternyata nanti ngirim Allah mengirim orang ahli surga memang kalau sampai aula itu selesai targetnya sampai 2 miliar sampai seperti itu 2 miliaran lebih 2 miliaran atas 1,8 tapi itu adalah aula aula tok itu aula karena memang kita untuk menampung beberapa ribu jamaah Diperkirakan mungkin minimal di aula nanti sampai 3000, sisanya adalah pertebaran di mana-mana. Sebab kalau sudah sampai ke masjid, sampai ini 3000. 3.000 3000 di aula saja. Kemudian selebihnya nanti apakah tenda dan seterusnya. Karena kelihatannya semakin hari semakin ber, berkembang. Maka mohon nanti doanya begini Bapak. Program pondok ini, pondok putri sudah mau dimulai. Para Bapak Ibu. Pondok putri mau dimulai. Aula tengah Pembangunan studio harus secepatnya. Pelebaran tanah wajib. Wah, banyak. Minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Kalau saya minta kepada si A, si B mungkin ragu-ragu nggak -ragu enak. Habis minta begini kok minta begitu mah nggak enak. Kita minta kepada Allah. Makanya saya sebut semuanya. Nanti ibu minta kepada Allah. Dan mintanya begini, ya Allah. Kirimkan ke tempat kami, tempat kita itu orang-orang tulus ahli surga. Gak usah minta ya Allah kirimkan emas jatuh dari langit, gak usah gitu. Nanti gak ada yang beramal baik, gak usah berdoa ya Allah semoga di Al-Bahjah ada tambang emas. Pindah pondok pindah nanti gak enak sudah. Jadi kita pengen berdoa ya Allah kirimkan ke tempat kami orang-orang tulus dan ahli sur surga. Kemudian ditambah di akhirnya Ya Allah, jadikanlah aku orang itu. Nah, enak enggak? Masuk surga nanti insyaAllah. Jadi itu, ya Allah. Jadi itu saja ya nanti doanya, ya Allah, kirimkan ke Al-Bahjah ini pejuang-pejuang. Nah ini radio. Kita akan menambah radio-radio lagi. Radio kita dua. Semoga tahun ini kita bisa punya empat radio secepatnya. Tahun berikutnya ada lagi. Insya kita akan masih membuat radio di tempat-tempat lain. Semoga ada kabar baru lagi. Kita saat ini lagi ngurus satu radio lagi. Satu radio lagi untuk arah yang berbeda. Arah Sumedang, arah Bandung sana. Kita akan mengurus satu radio lagi dan ini sekalian didoakan. Jangan tanggung-tanggung. Masih ingat kebutuhan pondok banyak ya? Ingat saja. Kalau lupa, ya Allah pokoknya tadi yang disebut tadi. Ya Allah kau lebih tahu. itu aja sudah. Nah, ini aja. Nah, insya Allah, Allah akan memudahkan. Dan tambah. Jadikan saya pejuangnya ya Allah. Jadikan saya orangnya Allah. Selesai insya Allah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa la tahdhurna wa la wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tutil alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Engkau menyaksikan kami saat ini ya Allah. Aku menyaksikan kami saat ini ya Allah. Kami mohon. Tempatkan kami di tempat yang mulia. Bimbing perjalanan kami. Menuju kemuliaan ya Allah. Dan kirimkan bersama kami orang-orang mulia. Ya Allah engkau maha tahu. Kami datang ke tempat ini untuk mencari kemuliaan. Kami banyak dosa ya Allah. Kekotoran hati kami, ya Allah, Engkau tahu. Sesaat kami mendengki kepada sesama kami. Sesaat kami dendam kepada sesama kami. Sesaat kami sombong dengan apa yang kau berikan kepada kami. Sesaat kami sombong dengan ilmu kami. Sesaat kami sombong dengan harta kami. Saat kami sombong, Ya Allah, dengan kekuatan kami, Ya Allah. Kami sadar dan tahu itu menjadikan sebab engkau murka ya Allah. Maka kami mohon ya Allah wahai zat yang maha pengampun ampuni kami. Dan bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah wujudkan keindahan dalam masyarakat kami. Dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Saling menghargai, saling berkorban ya Allah. Saling mengabdi karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan di dalam rumah tangga kami. Ya Allah engkau maha tahu tentang kami semua. Ya Allah hajat kami dan hajat pesantren, hajat dakwah. Kami mohon ya Allah jadikan kami semua juru dakwah. Penerus dakwah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kebutuhan pesantren kau maha tahu. Mudahkan ya Allah. Kirimkan bersama kami orang-orang tulus. Orang-orang ikhlas ya Allah. Orang-orang ikhlas dan ahli surgamu. Dan jadikanlah kami mereka itu semua ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, Ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kedustaan, jauhkan kami dari kemaksiatan, Ya Allah. Kami datang ke tempat ini membawa dosa, ampuni kami, Allah. Kami datang ke tempat ini dengan kebodohan, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Kami datang ke tempat ini dengan kekerasan hati kami, Ya Allah, yang kadang menjadi kami menjadi sebab kami dolim kepada pasangan kami. Maka lembutkan hati kami, Allah. Ya Allah, dan kami mohon, di rumah masih banyak orang yang kami tinggal dan engkau maha tahu siapa mereka. Ada di antara yang hadir para suami yang susah membawa istrinya ke tempat mulia ini. Maka jadikanlah di esok hari istri-istri mereka menjadi istri yang solehah. Yang rindu kepada kemuliaan, penuh kasih dan cinta kepada suaminya. Ya Allah di antara yang hadir para istri ini. Ada yang kerepotan membawa suami dan anak-anaknya. Maka kami mohon ya Allah lembutkan hati suami mereka dan anak-anak mereka. Dan jadikan mereka semua kelak bisa bergabung di tempat yang mulia ini. Dan kemudian ya Allah. Jadikan pertemuan mereka di dunia mukaddimah pertemuan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ada di antara saudari-saudara kami ya Allah yang bekerja jauh di tempat sana ya Allah. Maka kembalikan ke keluarga mereka dengan kemuliaan ya Allah. Dan fahamkan mereka makna kemuliaan ya Allah. Cukupkan kami dengan rizki yang mudah ya Allah. Tanpa kami harus berjauhan dengan keluarga kami. Kirimkan rizki ke rumah kami. Kirimkan rizki ke kampung kami. Sehingga kami tidak harus jauh dari orang tua kami. Sehingga kami tidak harus jauh dengan keluarga kami. Dan jaga kehormatan kami semua. Jaga kehormatan keluarga kami semua. Yang sempit rizkinya lapangkan. Yang sudah banyak rizkinya berikan kesadaran untuk berinfak. Sehingga mereka bisa menjadi ahli surga dengan kekayaannya ya Allah. Ya Allah, ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Iman ya Allah, iman dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.